Masih dalam pembahasan mana yang lebih utama tentang para nabi dan para malaikat. Dan sudah dibahas kesimpulannya, jazakallahu khaira bahwasanya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan tidak perlu kita mengunggulkan yang satu meremehkan yang lain. Tetapi kita katakan bahwa malaikat memiliki keutamaan dan para rasul, para anbiya juga memiliki keutamaan. Atau salah satu pendapat dari pendapat ahli sunnah juga yang dinukilkan oleh muhakkik bahwasanya ketika manusia di dunia masih dalam keadaan diuji, iman mereka naik dan turun, masih dikatakan malaikat lebih utama. Tetapi ketika mereka sudah dianggap lulus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di akhirat adalah orang-orang yang lebih mulia dari para malaikat. Namun beliau rahimahullah Ibnu Abdul Aziz sebagaimana biasanya membahas secara rinci, menunjukkan keilmuan beliau yang sangat detail. Beliau tahu alasan masing-masingnya, dan juga beliau tahu apa bantahan-bantahannya ya. sehingga beliau bawakan satu persatu. Wa minhu dan diantaranya alasan mereka mengunggulkan malaikat atau alasan mereka yang mengunggulkan para nabi mengatakan annal malaikah lahum uqulun wa laysat lahum syahawat malaikat itu punya akal tapi tidak punya syahwat sedangkan para anbiya Lahum uqulun wa syahawat. Mereka punya akal dan punya syahwat. Falamma nuhu anfusahum anil hawa. Ketika mereka bisa menjaga dirinya dari hawa nafsu. Wa mana'uha amma tamil ilaihi tiba. Dan bisa menghalangi dirinya dari apa-apa yang biasanya tabiat syahwat seseorang cenderung kepadanya. Tapi dia bisa menahannya. Kanu bidzalika afdal yang demikian tentunya lebih afdal. Ini alasan mereka yang mengunggulkan para nabi di atas para malaikat. Para malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki syahwat. Sedangkan para anbiya memiliki akal dan memiliki syahwat. Maka ketika mereka bisa menahan syahwatnya dan bisa menahan dirinya dari apa yang dilarang padahal syahwatnya tentunya cenderung kepadanya, tapi bisa ditahan, tentunya yang ini lebih hebat kata mereka. Wakala akharun dan yang lain berkata lagi. Yajuz an yaqa' min al malaikati min mudawaman at-ta'ah wa tahammul al ibadah. Kata lawannya berkata, tentunya malaikat-malaikat mungkin saja bisa jadi min mudawamati at-ta'ah karena terus-menerusnya taat wa tahammulul ibadah dan memikul beban ibadah terus-menerus Watar dan tidak lemah, tidak dhaif, wal futur fiha dan juga tidak pernah bosan ya bitanya nubil anbiya syahwatahum. tentunya itu bisa mengimbangi bahkan mengalahkan bagaimana para anbiya bisa menjaga syahwatnya lihat ikhwan yang ini memiliki alasan yang itu memiliki alasan yang tidak bisa disimpulkan mana yang lebih rajih. Ini punya akal, punya syahwat. Ini tidak punya syahwat. Apa dalilnya? Apa riwayatnya? Kemudian lawannya berkata, justru karena malaikat itu ibadahnya terus menerus, tidak pernah berkurang, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, dan tidak pernah dia berhenti, bisa jadi ini lebih mengungguli hebatnya Nabi atau para anbiya menjaga syahwatnya. Ma'atuli muddati ibadatin malaika. Dengan panjangnya ibadah malaikat. Iya. Para anbiya memiliki keutamaan diberi syahwat tapi bisa menahan syahwatnya. Itu keunggulan, kehebatan. Tetapi sebentar. Iya Pak iya. Berapa paling panjang umurnya. Tetapi malaikat dari mulai diciptakannya sampai akhir masa sejumlah hari-hari di muka bumi ini. Mereka terus-menerus beribadah, tidak pernah berkurang, tidak pernah berhenti. Tentunya ini bisa mengungguli, bisa mengalahkan. Baik, imbang lagi. Wa minhu, alasan lain lagi. Anna Allah Ta'ala ja'ala al-malaikati rusulan. Ja'ala al-malaikata rusulan. Ilal anbiya. Wa sufara bainahu wa bainahum Wa hadzal kalam qad i'talla bihi man qala. Wa di antara alasan mereka mengutamakan sebagian data sebagian Allah taala ja'alal malaikati rusulan menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan kepada para nabi sufara bainahu wa bainahum perantara antara para nabi dengan Allah adalah para malaikat Berarti keutamanya apa? Jadi utusan Allah SWT. Menjadi perantara antara Allah dengan para rasul. Maka ucapan ini qadi'talla. Ucapan ini juga memiliki kelemahan. Dan dibantah oleh lawannya yang berkata innal malaikata afdal wastidlaluhum bihi aqwa fa innal anbiya wal mursalin in thabata tafdiluhum alal al mursal ilaihim birisalah sabata tafdilur rusul minal malaikah. Keutamaan para anbiya adalah perantara antara Allah dengan manusia. Maka dibalas oleh yang lain. Malaikat juga sama. Perantara antara Allah dengan para anbiya. Nah, kuat mana? Kalau dikatakan ini Rasul. Yang Allah pilih sebagai utusan. Iya. Malaikat juga dipilih oleh Allah sebagai utusan. Imbang, imbang lagi. Ini Rasul, ini juga Rasul. Malaikat Rasul diutus kepada para nabi untuk menyampaikan risalah. Para anbiya, Rasul juga diutus menyampaikan risalah kepada manusia secara umum. Sehingga terjadi kembali perdebatan sengit di kalangan dua kelompok tadi. Allah Innal malaika afdal wastidaluhum bihi aqwa. Bahkan yang menyatakan malaikat-malaikat sebagai perantara lebih kuat. Kenapa? Karena langsung dari Allah kepada Rasul. Sedangkan Rasul dari malaikat kepada manusia. Fa'inal anbiya wal mursalin in sabata tafdiluhum alal mursal ilaihim birrisalah sabata tafdilur rusul minal malaikati ilaihim alaihim. Kalau memang sabit keutamaan para anbiya terhadap siapa yang diutus kepada mereka dan juga membawa risalah, kalau itu keutamaan, maka sungguhnya keutamaan para rasul dari kalangan malaikat pun sama. Fa inna rasul al-malaki yakunu rasulan ila rasul al-bashari. Karena malaikat juga rasul, bahkan rasulnya kepada rasul. Rasul diutus oleh Allah kepada para rasul dari kalangan manusia. Selesai. Imbang juga dua alasan mereka. Wa minhu dan diantaranya qaluhu ta'ala mereka menjadikan alasan keutamaan para nabi dengan kalimat wa 'allama adamal asma'a kullaha al ayat dan ingatlah ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda masih ingat ya. ketika para malaikat tidak mengetahui nama-nama benda-benda tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adapun para malaikat menjawab, ya, ma uh, alimna kami tidak mengerti illa ma 'allamtana, kecuali kalau engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Ya. Ternyata Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam asma'a nama-nama segala sesuatu. utama manusia. Wahada dalil ala al-fadl la ala tafdil. Ini dalil tentang keutamaan Adam. Bukan dalil dia lebih utama dari malaikat. Beda apa enggak beda? Beda al-fadl dan tafdil. Kalau al-fadl keutamaan, malaikat memiliki keutamaan, Adam juga memiliki keutamaan, dan para anbiya juga memiliki keutamaan. Tetapi tafdhil ini lebih utama dari itu. Ini enggak ada dalilnya. Lalu ini Allah ajarkan pada Adam, malaikat tidak diajarkan. Itu keutamaan Adam. Tapi bukan berarti Adam lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena ada diajarkan pada malaikat yang tidak diajarkan pula pada Adam. Oleh saya katakan, Malaikat sekian tugas-tugasnya. Apa semua diketahui oleh manusia? Atau Rasul? <laughs> Tidak semuanya diketahui. Sehingga itu keutamaan. Yang malaikat juga memiliki keutamaan. Wa Adam wal malaikah la ya'lamuna illa ma'allamahumullah. Sedangkan Adam dan malaikat dua-duanya sama makhluk Allah yang tidak mengetahui kecuali kalau diajarkan. Malaikat sudah berkata, Ma'alimna illa ma'allamtana. Kami tidak tahu. Kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Adam tidak tahu. Kecuali ketika Allah Allama Adam al-asma'a kulla syaih. Ketika diajarkan oleh Allah nama-nama segala sesuatu. Berarti sama-sama tidak mengetahui kecuali kalau diberitahu. Yang ini diberitahukan pada Adam, yang itu diberitahukan pada malaikat. Apa perbedaannya? Sama. Masing-masing memiliki keutamaan. <clears throat> Wa Adamul malaika la ya'lamuna illa ma Allah maka Adam dan para malaikat sama-sama tidak mengetahui kecuali kalau Allah ajarkan pada mereka. Wa laisal khidr afdal min Musa bikauni ilmi bikaunihi alima ma lam ya'lamhu Musa. Dan belum tentu tidak mesti Nabi Khidir lebih afdal daripada Musa. Karena keadaan Khidir mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Musa. Waqad safara Musa wa fatahu fi talab al-ilm ila Khidir. Musa dan budaknya berjalan untuk mencari ilmu sampai menemui Khidir. Wa tazawwada bidzalik wa tazawwada lidzalik dan membawa bekal untuk itu. Wa talaba Musa minhul ilmi salihan. Dan Musa belajar dari Khidir terang-terangan. Dan menyatakan, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Bolehkah aku ikut engkau agar engkau mengajari aku sesuatu yang Allah beritahukan pada kamu? Wa qala lahul Khidir berkata Khidir, "Innaka ala ilmin min ilmillah." Kata Khidir kepada Musa, engkau di atas ilmu. Artinya engkau memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir dialognya Adam dengan Musa. AA ah, ah, Adam dengan Khidir. Maka Khidir mengakui bahwa Musa memiliki ilmu. Tetapi ada ilmu lain yang diberikan pada Khidir yang tidak diberikan pada Musa. Sehingga Musa terheran-heran dalam beberapa kejadian ketika dia merusak kapal yang ditumpanginya, ketika dia membunuh anak dalam keadaan masih belum berdosa, ketika dia membangun rumah orang-orang kampung yang tidak mau menghormati tamunya, ada uh, Musa alaihissalam menegurnya berkali-kali. Ada apa? Kenapa kamu merusak? Kenapa kamu membunuh? Ya. nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apa kau membunuh jiwa yang tidak punya salah? Sampai di akhirnya diajarkan bahwa aku diberitahu oleh Allah Taala bahwa ini akan begini, ini akan begitu. Musa tidak diberitahu. Karena lihat. Musa diberitahu perkara Taurat, syariah, bahwa membunuh itu haram. Iya kan? Dan anak kecil itu masih suci, tidak punya salah. Ini ilmu yang ada pada Musa. Sedangkan Khidir diberi oleh Allah ilmu yang lain. Mengetahui sesuatu yang Allah beritahukan kepadanya dan diperintahkan. Apa kata Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya karena urusanku sendiri, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Contoh yang lebih gampang. Antara Hud-Hud dengan Musa dengan Sulaiman alaihi salam. Tahu Hud-Hud? Burung Hud-Hud. Dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, mana yang lebih alim? Atau mana yang lebih afdal? Hah? Ya tentunya nggak bisa dibandingkan. Jelas Nabi Sulaiman Nabiun Mursal. Lebih utama dari burung. Tetapi toh ada yang diketahui oleh burung tadi yang tidak diketahui oleh Sulaiman. Datang burung hudhud setelah lama hilang. Maka Sulaiman menegurnya. Dari mana engkau? Kalau engkau tidak memberitakan alasanmu dengan tepat akan aku sembelih engkau. Maka Hudud menyatakan jitu. Ya. Aku datang dari kaum ya, yang menyembah matahari. Yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya, di negeri Sabah. Sulaiman tahu apa nggak tahu? Tidak tahu. Kata Sulaiman, aku akan lihat. Apakah kau benar atau dusta? Kalau kau dusta, akan aku sembelih kau. Ternyata benar. Berarti Hudhud tahu Sulaiman nggak tahu. Apakah berarti Hud lebih utama? Lebih mulia dari Nabi Sulaiman? Tidak. Nggak ada seorang ulama pun, nggak ada seorang alim pun yang menyatakan bahwa Hud lebih alim daripada Sulaiman alaihissalam atau lebih afdol daripada Sulaiman. Tidak ada. Tetap Sulaiman lebih afdol. Berarti alasan tadi tidak bisa diterima. Allah ajarkan kepada Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Sedangkan malaikat tidak tahu nama-nama benda tadi. Itu enggak menunjukkan keutamaan. Tapi menunjukkan bahwa Adam memiliki keutamaan. Tetapi tidak menunjukkan bahwa Adam lebih utama daripada malaikat. Alas sekadalik. mudah dipaham. Wa minhu. Alasan lainnya. Qauluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kata Allah taala. Adam di antara keistimewaannya adalah diciptakan oleh Allah dengan langsung dengan tangannya. yaitu itu keutamaan memang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah dia kecuali beberapa perkara yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Yaitu Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan kedua tangannya dan juga pohon-pohon di surga Firdaus Allah tanam dengan tangannya dan jangan dibayangkan seperti makhluk Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Kalau <clears throat> akharun maka yang lain berkata ketika itu dijadikan keutamaan Adam di atas malaikat Qal hada dalilul fadl lal afdaliyah. Dijawab dengan sama seperti tadi. Itu keutamaan Adam bukan berarti lebih utama. Wa illa lazima tafdiluhu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau engkau anggap diciptakan dengan kedua tangannya berarti lebih utama, maka niscaya engkau akan berkata Adam lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad tidak diciptakan dengan tangan Allah langsung. Dilahirkan oleh seorang bapak yang namanya Abdullah. Baik. Bagaimana? Apakah engkau berkata bahwa Adam lebih afdal daripada Muhammad SAW? Enggak ada seorang ulama pun yang berkata demikian. Berarti memang diciptakan dengan kedua tangan Allah itu adalah keutamaan Adam alaihissalam. Tapi bukan berarti lebih utama dari yang lainnya. Karena yang lain memiliki keutamaan lain. bila azakumullah lihat. Wa illa lazima tafdil ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau engkau menjadikan diciptakannya Adam dengan tangan Allah menjadi sesuatu yang lebih utama dari yang lainnya, maka niscaya la lazima Konsekuensinya berarti dia lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mungkin. Fa'in qultum huwa min durriyatih. Fa min durriyatihi al-bar wal fajir. Bal yawm al-qiyamah idha qila li Adam ib'at min durriyatika ba'than ila an-nar. Yab'at min kulli alfin tis'imiyati wa tis'in. Ila an-nar. Wa wahidan ila al-jannah. Fama balu hadha at-tafdil sari ila hadha al-wahid min al-alfi faqat. Taib. Sekarang kalau ada yang menjawab lagi. Ya Nabi Muhammad turunannya. Ketika dijawab, itu keutamaan Adam. Bukan berarti lebih utama dari yang lainnya. Sebab konsekuensinya nanti berarti dia lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dijawab lagi oleh mereka. Nabi Muhammad kan turunannya. Berarti sama-sama keutamanya seperti Adam. Waduh, jawabannya lebih mengerikan. Dengarkan sebentar. Turunan Adam ada yang baik, ada yang jelek. Turunan Adam ada yang ahli nar, ada yang ahli jannah. Apa semuanya memiliki kemuliaan tadi? Kemuliaan diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung karena keturunan. Itu lebih lebih parah lagi. Alasannya lebih parah dari ucapan pertamanya. kal lihat riwayat ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa Adam pernah Dikatakan oleh Allah, "Ib'ats min dzurriyyatika ba'san ilan nar." Keluarkan heh, dari turunanmu, calon-calon turunanmu sekian untuk neraka. Hayub'ats min kulli alfin tis'imi'ah wa tis'ata wa tis'ina ilan nar. Ternyata dibangkitkan dari calon-calon turunan Adam dikeluarkan setiap seribu orang 999 penduduk neraka. Satu yang selamat. Wahidan fil jannah. Jadi calon turunannya 1000 satu surga 999 neraka. 1000 lagi begitu dari turunannya. Baik. Apakah semua itu memiliki keutamaan Adam yang diciptakan dengan kedatangan Allah Subhanahu wa taala? Fama balu hadha tafdhil Sara ila hadzal wahid min alf faqat. Bagaimana mungkin engkau mengatakan keutamaan tadi hanya kepada satu orang saja yang ahli jannah yang 999 tidak memiliki keutamaan tadi. Padahal sama-sama turunannya. Oh kalau Nabi itu kan turunan Adam berarti sama keutamaannya. Nah, bagaimana yang 999 ahli nar sama memiliki keutamaan itu? Tidak. Wa minhu alasan lainnya. Qalu Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Ma khalaqallahu khalqan akram alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al hadis. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, tidaklah Allah menciptakan makhluknya yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahih mauquf dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam tarikh ya. bahwasanya sahabat ini berkata Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti maknanya lebih mulia daripada malaikat-malaikat karena malaikat juga makhluk. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini juga dijadikan alasan keutamaan para anbiya di atas para malaikat fasya'nu fi thubutihi wa in sahha anhu في fi thubutihi fi nafsihi fa innahu yahtamil an yakuna min al-israiliyat taib alasan yang ini kaitannya bergantung pada kesahihan riwayat in sahha kalau benar kalau sahih kenapa karena Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat yang mulia dari Yahudi masuk Islam. Ya. Dan ini tidak sahih kepada ucapan Rasulullah SAW. Tapi mauquf ala qawlihi huwa. Mauquf ala Abdullah ibn Salam. Maka ada ihtimal, ada kemungkinan kalau itu dari Israeliat. Apa yang dia pernah dengar dari Bani Israel. Ala kulli Anggap itu sahih itu bukan keutamaan para rasul di atas para malaikat. Tidak. Itu keutamaan seorang pribadi Rasulullah SAW di atas seluruh makhluknya. Mafhum. Yang sedang kita bahas kan keutamaan jenis malaikat dengan jenis manusia hamba-hamba yang soleh. Mana lebih utama? Masing-masing punya keutamaan. Tetapi kalau seorang Rasul yang namanya Muhammad SAW, sangat mungkin dikatakan makhluk yang paling mulia di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tapi belum menjawab pertanyaan berarti jenis manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat. Tidak. Tidak menunjukkan hal tersebut. Itu insaha. Kalau sahih. Ternyata masih ada ihtimal. Ya Tamil an yakuna min Israiliyat. Bisa jadi itu dari berita-berita Israiliyat karena tidak marfuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minhu Hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم كما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة Qala la aj'al salihah dzurriyyati min man khalaqtu بيدي kaman qultu lahu kun fayakun. Lihat hadis ini. Bahwa para malaikat berkata, Ya Rabb kami, Engkau berikan pada Adam dunia, pada anak-anak Adam dan turunan Adam dunia. Mereka makan di dalamnya, mereka minum di dalamnya, mereka berpakaian, bihamdik, sedangkan kami terus memuji Engkau, mensucikan Engkau. Kami tidak makan, kami tidak minum, kami tidak bersantai-santai, kami tidak bermain-main. Wa kama ja'alta dunya, maka sebagaimana Engkau jadikan untuk mereka dunia, jadikanlah untuk kami akhirat, kata para malaikat. Qal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, La aj'al saliha dzurriyyati min man dzurriyyati man khalaqtu biyadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Dijawab, aku tidak akan jadikan hamba-hamba yang saleh dari turunan hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku nggak akan aku berikan sama dengan apa yang aku katakan pada mereka kun fayakun seakan-akan menunjukkan keutamaan Bani Adam. Aku nggak akan jadikan hamba-hamba yang saleh dari turunan seorang yang aku ciptakan dengan tanganku nggak akan aku samakan dengan makhluk-makhluk yang aku katakan padanya jadilah maka jadilah dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dan dikeluarkan pula oleh Abdullah ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal an Urwah ibni Ruwaim annahu qala akhbarani al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam أن الملائكة قالوا إلى آخره الحديث Wa fihi dalam lafaz kedua ada kalimat yanamuna wa yastarihun. Mereka tidur, mereka istirahat. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, La fa'adul qawla salasa marrat. Maka malaikat berkata lagi sampai tiga kali. Allah katakan la, la. <clears throat> Sampai ketiga kalinya Allah mengatakan la. Disebutkan oleh muhakkik bahwa hadis ini dhaif. Bahkan diterangkan oleh beliau secara rinci. Kenapa sebab dhaifnya? Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari jalan Ibrahim Ibn Abdullah Ibn Khalid Al-Masisi al-Hajjaj ibn Muhammad, qala haddathana Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif, an صفوان ibn Sulaim عن عطاء بن يسار عن Abdullah bin Amr kama inda Ibn Kathir dalam tafsirnya Wazailai Qultu saya katakan kata Syekh Yasin hafizahullah wa jazahullahu khaira fihi Ibrahim Ibn Abdullah Ibn Khalid Al-Masisi salah satu rawinya adalah Ibrahim Ibn Abdullah Ibn Khalid Al-Masisi yang dikatakan dalam Majma' Az-Zawaid kadzabun matruk lihat bukan kelemahan yang ringan kadzabun matruk pendusta yang ditinggalkan wa bihadza ta'lam wa humul hafiz عندما حكم على الحديث في التخريج أحاديث الكشاف ورجاله ثقات dan di sini kita tahu betapa lalainya ini betapa, betapa mutasahilnya ketika ada yang berkata menghukumi bahwa hadis ini rijaluhu thiqat wahmul hafid عندما حكم على الحديث في تخريج أحاديث الكشاف رجاله ثقات Khanifidina ternyata tidak thiqat. Ada salah seorang yang kadzabun matruk. Nah, dikeluarkan pula Tabrani dengan jalan lain dalam Mu'jamul Awsat. Dari jalan Talhah Ibn Zaid dari Safwan Ibn Sulaim dari Atha Ibn Yasar dari Am, Abdullah Ibn Amr Berkata oleh Haythami dalam Majma' Zawaid dalam sanad Mujamul Awsat ada Talhah Ibn Zaid Talhah Ibn Zaid juga kadzab jadi dua jalan dua-duanya ada seorang yang kadzab dikeluarkan pula oleh Ad-Darimi dalam kitab Ar-Rad Al-Marrisi Bishir Al-Marrisi حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لقد قالت الملائكة بركات الذهبي دلم كتاب العلوم إسناده صالح وقال ابن القيم كما في مختصر الصوائق إسناده صحيح وقال ابن كثير في البداية والنهاية وهو أصح Kultu, saya katakan kata Syekh Al-Muhaqqiq fihi Abdullah ibn Saleh. Di dalamnya ada Abdullah bin Saleh dan dia juga dhaif. Wa Hisham bin Sa'ad. Hisham bin Sa'ad mutakallamun fihi dibicarakan. Wa sahih dha'fuhu. Dan yang lebih sahih pendapatnya adalah yang mendhaifkan hadis ini. Wa qad khulifa Hisham bin Sa'ad fihi. Nah, Demikian yang ikhwan a'azakumullah dalam sekian jalan-jalannya ternyata lemah rawi-rawinya. Demikian pula hadis yang setelahnya sebutkan juga dhaif yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Barakallahu fikum. Kata beliau kembali kepada ucapan Ibn Abdul Isa Al-Hanafi. Qala sya'nu fi thubutiha. Dalam hadis yang seperti ini urusannya fi thubutiha. Sabit atau tidak sabit. Kalau sabit sami nawatana. tanah. Berarti ini keutamaan. Karena kalimatnya sangat jelas. Kami nggak akan samakan yang kami ciptakan dengan kedua tanganku dan yang aku ciptakan dengan kun fayakun. <laughs> Baik. Tetapi sya'nu Urusannya sahih atau tidak sahih. Fa inna fi sanadaihima maqalan. Ternyata dua hadis tersebut dalam sanadnya sekian pembicaraan dan kritikan dari para ulama. Wa fi matnihi ma syai'a. Demikian pula pada maternya, bukan hanya pada sanadnya. Fa kaifa yadhunnu bil malaikati i'tirad 'ala Allah marratan 'adidah. Apa dalam sanadnya yang aneh? Bagaimana mungkin malaikat meminta kepada Allah berkali-kali Sekali lagi dikatakanlah, diulangi lagi, katakanlah, diulangi lagi, dikatakanlah. Dan ini tidak mungkin pada malaikat-malaikat yang saleh yang terus beribadah pada Allah. Apa kata Allah sifatnya dalam Al-Quran? Hah? Selalu mentaati perintah. Wa yaf'aluna mayu'marun. Mungkinkah malaikat yang disifati dengan ya'maluna mayu'marun selalu melaksanakan apa yang diperintah tiba-tiba protes pada Allah Ta'ala. Ini juga menunjukkan pertentangan matanya dengan ayat. Sehingga sanadnya ada kelemahan, matanya juga ada kelemahan. Waqad akhbar Allah Ta'ala anhum Anhum la yasbiqunahu bil qaul. Dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa malaikat enggak akan mendahului Allah. Apalagi protes. La yasbiqunahu bil qauli. Wahum bi amrihi ya'malun. Dan mereka selalu melaksanakan perintah. enggak mungkin protes. Wa hal yadhunnu bihim annahum mutabar mutabarru mutabarramum bi ahwalihim? Apakah mungkin kalau mereka tiba-tiba mengeluh dengan keadaan mereka? Kok enak manusia makan, minum, berpakaian, bersantai-santai, tidur, beristirahat, sedangkan aku ibadah terus. Mungkinkah malaikat yang disifati oleh Allah dengan sifat la yasbiqunahu bil qaul? Wahum bi amrihi ya'malun. Mungkinkah akan protes dengan keadaan mereka? Mutasyawwifuna ila ma siwaha min syahwati bani Adam. Tergiur dengan syahwat anak Adam. Wan naum akhul maut. Sedangkan tidur itu saudaranya mati. Bagaimana mungkin malaikat iri dengan manusia karena manusia tidur. Ya namu nawayastarihun. Mereka tidur, mereka istirahat. Padahal yang namanya tidur adalah saudaranya mati. Kebaikan apa kejelekan? Tapi bahasanya yang lebih bagus. Kesempurnaan atau kelemahan? Hah? Kelemahan. Barakallahu fiikum. Itu kelemahan manusia. Tidak mungkin malaikat iri dengan kelemahan manusia. Lagi belajar ngantuk. Lagi nyetir mobil ngantuk. Mau bangun malam tidak bisa ngantuk. Di perjalanan ngantuk, HP-nya hilang. Hah? Apa itu? Kelemahan atau bukan kelemahan? Kelemahan. Barakallahu fiikum. Tidak mungkin malaikat iri dengan kelemahan manusia. Anau akul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dikatakan kalau mereka lamnya mutfi mana manamiha, kalau mereka tidak mati dalam tidurnya, maka niscaya mereka akan mati pada satu saatnya. Menunjukkan kalau itu memang saudaranya mati. Fakaifa yaghbitunahum bih? Bagaimana mungkin mereka iri dengan kelemahan manusia? Wa kaifa yadhunnu bihim annahum yaghbituna billahwi Demikian pula keanehan di matanya. Bagaimana mungkin malaikat iri dengan lahu? Tahu lahu? Lahun main-main, senda gurau, apalagi lahun-lahun. Padahal orang beriman saja anil lahwi mu'ridun. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman menghindari al-lagu. Lahu, kesia-siaan, hura-hura. Kok malaikat malah iri? Lihat manusia, mereka bersenda gurau. Wallahu wa kada wa kada. Ini juga keanehan yang berikutnya. Wa huwa minal batil. Dan ini termasuk kebatilan kalau balil amr bil aksi. Bahkan urusannya sebaliknya. Faina inna iblis inna waswasa ila Adam wadallahu bi ghurur atma'ahu fi an yakuna malakan. Bahkan sebaliknya, manusia yang ingin jadi malaikat. Iya kan? Bagaimana iblis menggoda Adam? Diajak untuk makan buah khuldi. Maukah aku tunjukkan kepadamu hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla maukah aku tunjukkan padamu pohon kekekalan dan mulkin la yabla kekuasaan yang tidak akan sirna sampai dikatakan aku engkau akan menjadi malak tidaklah Allah melarang engkau untuk makan ini kecuali khawatir engkau jadi malak Kau jadi khawatir kau jadi malaikat. Ini bujukan iblis. Menggiurkan Adam alaihissalam atau membuat Adam tergiur dengan kalimat kalau makan buah ini akan jadi malaikat. Jadi justru Adam yang memiliki atau turunan Adam memiliki kekurangan-kekurangan kemanusiaan yang ingin menjadi malaikat. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين Lihat iblis ketika menggoda Adam. Allah tidak melarang kamu berdua dari pohon ini kecuali karena kekhawatiran engkau menjadi dua malaikat atau engkau menjadi kekal. Dibikin tergiur dengan dua, kekekalan dan menjadi tingkatannya tingkatan malaikat. Padahal anna afdaliyatul malak amrun ma'lumun mustaqir fil fitrah. Maka berarti di situ tampak dalam fitrah Adam, fitrah manusia bahwa malaikat itu lebih tinggi derajatnya. Lebih suci, lebih bersih. Enam. Dan itu amrun ma'lum mustaqir, perkara yang sudah diketahui dan sudah mapan di fitrah-fitrah manusia. Yashhad dalika qauluhu ta'ala hikayah anin niswa allati qatta'na aydiyahunna inda ru'yati Yusuf. Demikian pula terbukti ketika wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf yang dipanggil oleh ratu ya untuk memotong buah-buah dengan pisau kemudian Yusuf suruh lewat apa kata mereka ketika melihat Yusuf alaihi salam? Qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia. Ini malakun karim, ini malaikat. <laughs> Kenapa? <laughs> Memuji seseorang mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. <laughs> Karena malaikat lebih sempurna. Karena malaikat ciptaannya lebih sempurna. Nah, ketika malaikat datang menemui Rasulullah SAW dalam bentuk manusia yang ditiru adalah seorang yang paling ganteng, paling gagah, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih bersih. Semua orang kagum melihatnya. Qala ta'ala قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك Lihat juga ayat lainnya. Katakan, wahai Rasul, kepada mereka. Katakan pada mereka, La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak berkata bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan harta Allah. Wala alamul ghaib. Dan aku juga tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak dan aku tidak berkata pada kalian bahwa aku malaikat. Apa maknanya? Aku tidak merasa lebih. Aku tahu yang goib atau aku memiliki perbendaharaan harta Allah seluruhnya atau aku mengaku aku malaikat tidak. Lihat dari siakul kalam bahwa ini menunjukkan malaikat di atas. Alal awalun berkata golongan pertama, inna hadha innama kana ima huwa markuzun fin nafs anal malaikah khalqun jamilun azim kata al-awwalun golongan pertama tadi menyatakan itu hanya saja karena sudah tertanam di benak-benak manusia bahwa malaikat itu adalah makhluk yang indah, yang agung, muqtadirun 'alal af'alil ha'ilah dan mampu untuk melakukan hal-hal yang besar khususan al-Arab, khususnya orang-orang Arab. Fa innal malaikat kanu fi nufusihim min al-'azamah. Malaikat-malaikat di kalangan atau di hati-hati orang Arab, di benak-benak mereka, di pikiran mereka adalah makhluk besar, mulia yang bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh manusia. Bihaitsu qalu innal malaika banatullah sampai-sampai orang-orang jahiliyah berkata bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Enggak mungkin memiliki anak. Masih saling membantah. Yang ini membantah dengan alasan tadi. Yang ini membantah dengan alasan itu. Masih juga tidak bisa menjadi hujjah. Ini lebih utama dari yang itu. Wa minhu qawluhu kita akan bahas insya Allah pada kajian mendatang billahi taala. Wa minhu wa minhu wa minhu ada berapa? Masih ada empat lima lagi. Satu, dua, tiga, empat. Empat lagi insya Allah. Kita akan bahas pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha illa wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.